واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Sabtu malam Ahad Malam yang ke-16 dari bulan Dhul Hijjah 1437 Hijriah Kita duduk bersama dalam sebuah kajian Islam ilmiah di Masjid Agung Darussalam Purbalingga untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع Wahai Allah kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk Dari jiwa yang tidak puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Amin ya Rabbal Alamin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kali saya ingin sampaikan adalah jazakumullah khairan kepada panitia terutama badan pengelola Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang telah mengizinkan untuk mengadakan kajian Islam ilmiah ini di masjid ini dan semoga amal ibadah para panitia dan juga badan pengelola Masjid Agung Darussalam senantiasa Allah Subhanahu wa taala lipatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, duduknya saya di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian perlu dimaklumi bersama lastu bi khairikum saya bukanlah orang yang paling baik di antara bapak ibu saudara-saudari sekalian. Wala bi atqakum afsyakum lillah. Dan bukan orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya datang ke kota Purbalingga ini adalah salah satu kota yang saya segani dan takuti. Karena di dalamnya ada al ustad al fadil ustad saya ustad yang Ba'dallah Thumma bifadli Setelah Karunia dari Allah Kemudian Karunia dari beliau saya mengenal dakwah sunnah. Saya mengenal bagaimana beragama yang benar. Yaitu Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz saya Hafizahullah Ta'ala Abu Abdurrahman Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia Semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan diberkahi ilmu keluarga dan harta beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yashkurullah man la yashkurin tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia Maka menjadi kewajiban bagi saya Untuk mengucapkan Jazahumullahu khairan Ala kulli khair Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipatkan pahala beliau Atas setiap kebaikan Yang beliau berikan Kepada diri pribadi setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu adalah amal ibadah yang beliau dapatkan nantinya di akhirat kelak. Dan tidak ada indah, tidak ada yang paling indah di dunia dibandingkan seseorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai para nabi dan para syuhada alaihimussalam iri terhadap orang-orang yang saling mencintai karena Allah maka di majlis ini di rumah Allah saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala anni uhibbuhu fillah saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kecintaan ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur wujuhuhum an-nur yaghbituhum al-anbiya wasyuhada orang yang saling mencintai karena aku mereka senantiasa berada di tempat tempat yang tinggi terbuat dari cahaya wajah-wajah mereka cahaya para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri terhadap mereka maka saya berpesan kepada bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah cari kawan-kawanmu yang kamu cintai karena Allah. Kamu berpisah, berkumpul hanya karenanya. Tidak ada nilai komersil sama sekali. Karena itu amal ibadah yang sangat agung. Bahkan terdapat faidah menarik ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang musuh-musuh akan banyak nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al akhirlau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin." Artinya teman-teman akrab pada hari itu sebahagian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa cari teman-teman yang bertakwa yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala bahkan teman-teman jenis seperti ini terkadang dia lebih bermanfaat dibandingkan kerabat-kerabat terdekat. Garis bawah itu baik-baik. Teman-teman yang bertakwa, yang Anda cintai dia karena Allah, yang senantiasa mengajak, tidak mengajak kecuali hanya kepada kebaikan. Terkadang dia bermanfaat, lebih bermanfaat dibandingkan kerabat-kerabat terdekat. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Abasa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni artinya pada hari itu yafirrul mar'u min akhihi Seseorang akan lari dari saudaranya. Seseorang akan lari dari saudara kandungnya, bahkan mungkin dari saudara yang paling dia sayangi. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dari istrinya, dan dari anak-anaknya. Lima orang terdekat seorang manusia akan menjauh dari manusia tersebut. Salah satu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah mereka takut dimintai pertanggungjawaban oleh saudara dekatnya Orang tua takut dimintai pertanggungjawaban oleh anaknya. Istri takut dimintai pertanggungjawaban oleh suaminya. Anak takut dimintai pertanggungjawaban oleh orang tuanya. Saudara takut dimintai pertanggungjawaban oleh saudaranya. Di sana ada orang-orang yang tidak takut bertemu dengan seseorang. Itulah kawan. Dan ini makna sabda firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi dalam surah Az-Zukhruf al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin teman sebagian kepada teman yang lain pada hari itu musuh menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa kemudian juga disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang saya singgung tadi bahwa Terkadang orang-orang terdekat tidak bisa membantu seseorang dan yang bisa membantu teman dekatnya yang tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, teman dekatnya. Maka saya katakan cari kawan-kawan yang Anda cintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Tidak ada no, nilai komersil sedikit pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Ustaz? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura surat ke-26 ayat 100. Famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Artinya 100 dan 101. Maka kami di hari kiamat tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Lihat Para ulama rahimahumullah silakan cek ayat ini pada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Bagaimana beliau menafsirkan bahwasanya salah satu manfaat teman yang dekat, yang bertakwa, yang mengajak kepada kebaikan, yang kamu cintai karena Allah, dia akan memberikan syafaat tatkala tidak ada lagi pemberi syafaat. Famalana min syafi'in pada saat itu kita tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Apa maksud syafaat? Sistem mekanisme syafaat adalah si fulan minta kepada Allah untuk si fulan ini diampuni. Makanya ulama akidah mengatakan asy-syafa'atu hiya su'alullah ta'ala at-tazawuj 'anil ghair. Permintaan kepada Allah oleh seseorang agar orang lain diampuni. Tatkala itu mungkin keluarga kita tidak bisa memberikan syafaat. Orang-orang terdekat kita dari keluarga kerabat tidak bisa memberikan syafaat. Eh ternyata ada yang bisa memberikan syafaat yaitu para sahabat kita. Lihat saya bacakan sekarang di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Tadi surat apa? Asyura surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman famalana min syafi'i wala sadiqin hamim lihat Imam Qatadah rahimahullah Qatadah bin Da'am sadusi murid yang paling hebat dari murid-muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya'lamun wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa'a wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'a." Para sahabat mengenal dengan ayat ini. Lihat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum benar-benar yakin dengan ayat ini bahwa teman yang baik jika dia saleh akan bermanfaat di akhirat. Teman yang dekat hamim jika dia saleh akan memberikan syafaat ini tafsiran dari Imam Qatada Ibn Da'amah As-Sadusi. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani tatkala lima orang terdekat dari kita lari semua dari kita, tidak bisa menolong kita. Tidak bisa menolong kita. Ada teman-teman yang saleh. Cari teman itu. Itu amal baik. Itu adalah amal saleh. Cari teman itu selama Anda hidup di dunia. Mungkin dialah yang akan menyelamatkan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Adapun tema kita yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan pasti selamat di akhirat. Betul? Pasti selamat di akhirat. Dari tema ini timbul beberapa pertanyaan dan saya sangat concern dengan tema Al Ustaz Al fadhil Ustaz saya Abdullah Zain pernah punya judul kajian judulnya gigiku sakit Ustaz-ustaz ribut Itu ngapain judul kajian kok gigiku sakit Ternyata ada faedahnya Ketika gigi sakit semuanya akan merasakan rasa sakitnya Begitulah antara orang beriman maka saya pun sangat konsen dengan tema. Bahkan panitia kajian di Purbalingga dan sekitarnya menyatakan, Ustadz kapan temanya? Kapan? Ketahui baik-baik, yang paling sulit bagi seorang ustadz adalah menentukan tema kajian. Itu lebih sulit dibandingkan merayu istri yang sedang ngambek. Karena yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana orang biar lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar tema yang menarik, bukan hanya sekedar tema yang heboh, tidak. Saya pernah ingin judul Pak punya kajian bukan wanita biasa. Ada yang letuk. Itu judul sinetron Ustaz. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Temanya pasti selamat di akhirat. Tema ini mempunyai beberapa pertanyaan padanya. Yang pertama, kenapa membicarakan akhirat? Ya. Yang kedua, apa itu akhirat? Yang ketiga, kenapa membicarakan pasti selamat di akhirat? Adakah kesulitan di akhirat sehingga kita harus selamat di akhirat? Para ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tiga pertanyaan itu sebagai mukaddimah kita tentang tema pasti selamat di akhirat. Pertama, pertanyaan pertama tadi apa? Kenapa membicarakan akhirat? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu kalau kita runut kedudukan manusia maka kita akan dapati para sahabat di tempat yang tinggi. Eh kalau kita runut, manusia itu kedudukannya di hadapan Allah ulul azmi dari para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Ulul azmi itu manusia yang paling mulia di sisi Allah. Setelahnya para rasul alaihi wasallam. Setelahnya para nabi alaihi wassalam. Setelahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum wa akhzallah man sabbahum wa Para sahabat Nabi timbul pertanyaan, kenapa mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan nabi, bukan rasul, tapi kok kedudukannya setelah para nabi dan para rasul. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan as Sahabatuhum qaumun ba'da al anbiya'i war rusul la yakunu qablahum mislahum la ba'dahum. Para sahabat Nabi adalah kedudukannya setelah para nabi dan para rasul. Tidak akan pernah ada semisal dengan mereka sebelum mereka dan sesudah mereka saking agungnya para sahabat radhiyallahu anhu apa yang menyebabkan mereka sampai seperti itu sampai mempunyai kedudukan yang tinggi itu satu yang kedua para sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar yang paling tinggi di dunia dan di akhirat. Apa gelarnya? Bukan profesor, bukan doktor, P.S.D S2, S3, enggak. Gelarnya radhiyallahu anhu. Perhatikan dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar" والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah telah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah. Ini keutamaan para sahabat diridhoi oleh Allah. Ngomong-ngomong Pak, Bapak ingin diridhoi Allah? Ingin. Kenapa? Angkat tangan. Ingin diridhoi oleh Allah? Ingin. Kenapa? Hah? Ada yang menjawab ingin selamat dunia akhirat. Berarti orang kalau dapat ridho Allah berarti selamat dunia akhirat. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kenapa ridho Allah itu adalah gelar paling tinggi yang didapatkan oleh para sahabat dan didapatkan oleh manusia. Karena ridho Allah berujung surga Makanya tidak ada gelar yang paling tinggi bagi manusia kecuali diridhoi oleh Allah. Lihat ayat tadi. Radhiyallahu anhum wa radhu'an wa a'adda lahum. Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Lihat lagi dalam surah al baqarah ayat 7 dan 8. Jazauhum 'inda rabbihim jannat jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Habis itu radhiyallahu anhum wa radu an. Pahala yang mereka dapatkan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, surga Adn. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abadi. Tidak pernah mati, abadi. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Jadi kalau kita katakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka diridhoi oleh Allah. Ada yang ingin bertanya, Ustaz, kalau diridhoi oleh Allah, kenapa memang? Maka jawabannya, ridho Allah berujung surga. Itu satu. Ini yang kedua. Jadi para sahabat manusia yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. Yang kedua, para sahabat diridhoi oleh Allah. Ustaz apa uh, hubungannya dengan tema kita? Sebentar. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengucapkan para salaf, salaf artinya para sahabat dan para tabi'in. Senantiasa digandengkan dengan as salih salafus soleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Manusia-manusia terbaik senantiasa digandingkan dengan satu sifat, saleh, salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh. Apa sebab mereka mendapatkan gelar saleh? Tidak ada generasi dari tiga generasi ini selain mereka yang mendapatkan gelar salafus saleh kecuali para sahabat para tabi'i dan para tabi'ut tabi'in. Itu tiga. Para sahabat kenapa mendapatkan kedudukan yang paling mulia setelah para rasul, para nabi, kemudian para sahabat? Satu. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum kenapa mereka mendapatkan ridho Allah? Dua. Tiga, para sahabat kenapa disebut orang salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh? Apa sebabnya? Yang keempat, Tadi yang ketiga, yang keempat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para salafus saleh. Mereka mereka disebut oleh Rasulullah SAW sebaik-baik manusia dari seluruh manusia dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir yang paling baik para sahabat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia abadku zamanku. Itu para sahabat. Kemudian para tabi'i, kemudian para tabi'in. Pertanyaan timbul, kenapa mereka disebut sebagai sebaik-baik manusia? Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik manusia. Itu ayat ditujukan kepada siapa, Pak? Sahabat. Apa penyebab empat ini mereka mendapatkan keutamaan? Satu, mereka manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dua, mereka mendapat ridho Allah yang ridho Allah tadi berujung surga. Tiga, mereka senantiasa digandengkan kata salafus saleh. Dari sini saya pesan, salaf intinya para sahabat. Karena para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak dikatakan saleh kalau seandainya tidak mengikuti para sahabat. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Walladzina taba'uuhum bi ihsan." orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yang mengikuti para sahabat jadi inti salaf para sahabat kenapa para sahabat disebut saleh? yang keempat tadi barusan saya sebutkan apa para sahabat sebaik-baik manusia pertanyaan timbul tanda tanya besar kenapa mereka mendapatkan empat keutamaan ini jawabannya satu sering-sering memikirkan tema kita. Sering-sering mikirin akhirat. Itu kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan saya akan sebutkan contohnya nanti. Gaya hidup, lifestyle, manhaju haya sahabat tazakkurul akhirah gaya hidup para sahabat. Lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, lagi bermesraan dengan istri. Saya akan sebutkan contoh-contohnya nanti. Lagi bermesraan dengan istri, masih ingat akhirat. Ya, lagi suap-suapan, ingat akhirat. Jadi nangis. Dengan begitu mereka dapat satu manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dua, mereka mendapat ridho Allah yang berujung surga. Tiga, mereka mendapatkan gelar soleh. Empat, mereka mendapatkan gelar sebaik-baik manusia. Maka ini jawabannya. Pertanyaan pertama, kenapa membicarakan akhirat? Jawabannya, karena itu gaya hidup para sahabat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan perkataan saya sekarang ini membuat lega dan membuat hati yang sedang gelisah, resah, galau terutama dengan perkara-perkara dunia, hutang di mana-mana, pekerjaan belum didapat, melamar perempuan gak eh, ditolak, 20 kali ditolak. Ada seorang pemuda datang ke saya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah ditolak perempuan. Saya bilang, ya akhi, wahai saudaraku, sabar. Usaha, berdoa. Apalagi yang saya bisa katakan sama antum? Sabar, usaha, berdoa. Ustaz, Ustaz sih tidak merasakan bagaimana pediknya ditolak. Terus sakit ditolak. Kemudian beliau mengatakan lagi, Mending Ustaz kalau ditolaknya sekali Ini 20 kali Dan malam ini malam yang ke-20 saya ditolak <laughs> eh, Subhanallah saya bilang sama Saya bilang, wahai saudaraku Saya tidak bisa ngucapin apa-apa Kecuali cuma satu Sabar, usaha lagi Kemudian doa Selesai Alhamdulillah dia dapat sekarang setelah dapat lupa saya. Begitu tuh murid-murid begitu biasanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke permasalahan tadi. Para sahabat kenapa menjadi manusia termulia? Ingat ini. Dan saya ingin tadi menyebutkan bahwasanya begitulah gaya hidup, cara berpikir, mindset orang muslim Ya, Ma, gaya berpikir hidupnya orang muslim itu begitu. Bagaimana? Nah, makanya saya katakan tadi, mudah-mudahan yang punya masalah-masalah dunia dengan memikirkan seperti ini lebih lega, lebih nyaman bernafasnya. Gaya hidup berpikir seorang muslim adalah bagaimana setelah mati selamat itu saja. Bagaimana setelah mati selamat masuk surga jauh dari api neraka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 158. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna. Ingat kata-kata ini, pahala kalian akan diberikan secara sempurna. Tidak akan pernah Anda dapatkan kesempurnaan di dunia. Tiga ciri karakteristik dunia. Sulit didapat, kalau dapat tidak sempurna, kalau dapat cepat rusak itu dunia. Sulit didapat, kalau dapat cepat eh, tidak sempurna, kalau didapat juga tidak cepat rusak. Seorang laki-laki ingin melamar perempuan. Dikatakan perempuan tersebut, wah cantik, pinter agama, wah pokoknya. Setelah dinikahi, gitu-gitu aja ternyata. Susah didapat. Kayak saya, nikah harus mengarungi lautan demi dapat si dia. Iya, istri saya orang Lombok, saya dari Kalimantan, harus mengarungi lautan. Itu pun satu-satunya perempuan yang mau. Makanya saya sangat sayang sama dia. Ya, ini bapak ibu saudara saudari. Itu ciri karakteristik dunia. Karena nggak ada kesempurnaan di dunia. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Makanya para ulama mengatakan la rahata mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada Kata istirahat bagi seorang beriman, tenang bagi orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah. Imam Ahmad ketika ditanya, "Ya Imam, mata raha?" Wahai Imam, kapan kita istirahat? Kapan kita tidak ada resiko? Kapan tidak ada bahaya? Beliau mengatakan, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Tatkala kakimu pertama kali kamu letakkan di surga. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke permasalahan saya tadi. Bahwasanya gaya hidup, gaya berpikir seorang muslim adalah bagaimana dia selamat setelah dia mati. Itu saja. Itu semuanya. Azan salat azan salat Isya dilanjutkan. Azan sudah? Sudah. Berhenti berarti. Ya, kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim yaitu salat Aisyah secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wahai Allah kami mohon kepada Engkau petunjuk ketakwaan dan sifat taifah dan juga kecukupan. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita sebutkan pertanyaan pertama tentang kajian ini. Kenapa membicarakan tentang akhirat? Maka jawabannya sudah kita dapati bahwa kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka senantiasa membicarakan tentang akhirat. Dan juga sudah saya singgung, begitulah gaya hidup berfikir seorang muslim. Dan kita berhenti pada itu. Begitulah gaya hidup berfikir seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati. Masuk surga jauh dari api neraka. Saya sebutkan tadi dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 156. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, maka sungguh dia orang yang benar-benar sukses. Begini gaya hidup berpikir seorang muslim. Bisa selamat setelah dia mati. Dan itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Kuntu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang lelaki dari kaum Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah orang-orang yang cerdas. Lihat hadis ini. Bagaimana gaya hidup berpikir seorang muslim begitu? Bagaimana bisa selamat setelah mati? Bagaimana mengumpulkan yang bekal yang baik setelah mati? Dan berpikir seperti ini, Pak, menghilangkan kesusahan-kesusahan dunia menghilangkan problematika, meringankan keberatan-keberatan problematika dunia. Coba, coba saja dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada orang susah seret rezeki, susah ngelamar pekerjaan, hutang di mana-mana, banyak masalah, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, dan berbagai macam masalah. Ingat ini, Bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Niscaya akan ringan, hati lapang, semangat beribadah. Ini salah satu pelipur kegalauan, pelipur keresahan hati, mengingat mati, mengingat bagaimana bisa selamat setelah mati. Coba saja. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, beda dengan gaya berpikir orang kafir. Beda. Maka jangan heran kalau seandainya orang-orang yang tidak berislam, tidak beragama Islam, orang-orang kafir, jangan heran mereka sangat konsen dengan dunia. Contoh dengan baju. Mereka sangat perhatian dengan fashion, baju. Wah, kancingnya tuh kurang, kayaknya bintangnya kurang. Kancing dipermasalahkan. Bagi seorang muslim yang paling penting apa? Berpenampilan yang baik, menutup aurat. Tidak terlalu berlebihan di dalam perkara fashion. Ya. Beda dengan orang kafir karena memang cara berfikirnya seperti itu. Dunia dunia dan dunia. Coba perhatikan, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya Su ada tiga surat Allah sebutkan. Tiga ayat dalam tiga surat. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 29. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 37. Surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Ini semua Allah sebutkan di dalamnya gaya hidup berfikir orang kafir orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya baca satu-satu ayatnya. Allah berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Orang-orang kafir mengucapkan, kehidupan tidak ada kecuali ke kehidupan kita tidak ada kecuali kehidupan dunia. Tidak ada kita dibangkitkan, nggak ada ceritanya itu. Makanya Pak, hati-hati. Kalau orang muslim lupa hari kebangkitan, hati-hati. Ya, nanti gaya berfikirnya seperti orang kafir. Contoh yang lain lagi. Allah berfirman dalam surah al Mukminun ayat berapa tadi? 37. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Artinya, kehidupan kita tidak lain hanyalah kehidupan kita dunia saja. Ini cara berpikirnya. Nih, orang-orang yang senantiasa dunia, dunia, dan dunia. Ini cara berpikir orang kafir. Cara berpikir hidupnya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Kita mati, kita hidup lagi. Mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Itu mereka tidak memikirkan ada hari kebangkitan. Nggak ada dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Artinya sudah mati selesai, sudah tidak ada kebangkitan lagi. Ini cara berpikir orang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali mas masa bu hancur masanya sudah berarti tidak ada lagi kehidupan setelah ini ini para ikhwan rubah sekarang cara berpikirnya dan yakini baik-baik kalau anda merubah cara berpikir seperti ini hidup jadi nyaman lapang melihat tetangga setiap empat bulan ganti mobil tenang aja Istrinya menjak-menjak, bang, mas, coba tuh lihat tetangga. Setiap empat bulan, lima bulan gaji mobil. Sang suami, tenang. Emang dia rental mobil? <laughs> Ya, tenang. Kenapa? Karena yang dia pikirkan bagaimana saya selamat di akhirat. Dunia cepat terus sulit didapat, cepat rusak dan tidak sempurna. Itu ciri karakteristik dunia. Jangan pernah tertipu dengannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya sebutkan di awal kajian kenapa membicarakan tentang akhirat? Karena beginilah gaya hidup para sahabat. Saya ingin menyebutkan sekarang contoh-contoh nyata. Bagaimana para sahabat memang gaya hidupnya seperti itu? Coba perhatikan sekarang. Saya akan ber, menyebutkan minimal tiga cerita. Mudah-mudahan waktunya cukup. Minimal tiga cerita. Ya, cerita yang pertama disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad. Dengan cerita ini akhirnya kita tahu memang oh beginilah para sahabat Nabi gaya hidupnya. Kemana-mana ngobrol bukan sekedar ngobrol. Ini melihat ya, rubah sekarang. Laki-laki dua tiga empat lima ngobrol ketawa-ketawa tuh pasti ngobrolin poligami itu. Rubah, rubah, rubah ya di grup-grup sosial media ketawa-ketawa rame wah tidak semenit sudah seratus. itu pasti ngobrolin poligami itu rubah sekarang gaya hidup para sahabat kalau lagi ngobrol kalau lagi ketemu dengan kawannya ngobrolin akhirat saya sebutkan sekarang ceritanya hadis riwayat Imam Ahmad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ceritanya dari Utsman bin Affan. Saya bacakan hadisnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bercerita, "Marra bi Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu sallama alayya falam lam bih." Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati berpapasan dengan Lalu Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadaku dan aku tidak merasakan Aku tidak sadar dengan salamnya Umar. Fadzahaba ila Abi Bakar. Lalu Umar radhiyallahu anhu jauh, salamnya tidak dijawab oleh Utsman bin Affan. Beliau pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala ara'aita Utsman marartu bihi wa sallamtu alaihi falam yarudda alaihi salam. Umar mengadu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang Utsman bin Affan?" Aku melewatinya, berpapasan dengannya, aku ucapkan salam kepada dia dan dia tidak menjawab salamku. Maka qala Utsman Fa'ata huwa wa Abu Bakar waktu wilayati Abi Bakar ilayya. Abu Bakar dan Umar akhirnya pergi ke Utsman bin Affan. Wa li Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Umar pergi kepada Utsman bin Affan dan Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, "Marra bika akhuka Umar wa alqa alayka salam fama raddatta alayh." Wahai Utsman, ini Umar berpapasan denganmu mengucapkan salam kepadamu tapi engkau tidak menjawabnya. Ada apa? Faqala Lalu Utsman menjawab, "Ma sallama alaih." Kata Utsman bin Affan, Umar bin Khattab belum mengucapkan salam, aku nggak dengar salamnya. Dan orang kalau tidak mendengar sesuatu yang dia dibicarai kepadanya, sedang apa apa pikirannya? Sedang memikirkan sesuatu yang lebih utama. Ya, sedang berpikirannya e, uh, terfokus kepada sesuatu sehingga orang ngobrol dia tidak dengar, dia tidak sadar, dia tidak ngeh maka qala Umar, "Bala, wallahi sallamtu alaik." Subhanallah. Kata Umar, "Enggak, demi Allah aku sudah salam kepadamu." Lihat tiga orang ini cuma salam bingung. Subhanallah. Karena salam itu ibadah, menjawab salam wajib. Lihat, kemudian qala wallahi ma sa'urtu bik. Kata Uthman, demi Allah aku tidak merasakan salammu. Aku tidak sadar kalau kamu salam. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an. Sadaq Uthman. Qad syagalaka amrun fama huwa. Abu Bakar menengahi. Benar si Uthman radhiyallahu an. Beliau tidak mendengar dan kamu benar wahai Umar kamu ngucapin salam tapi Utsman radhiyallahu anhu tidak sadar dengan salammu maka ditanya oleh Abu Bakar apa yang menyebabkan kamu tidak sadar dengan salamnya Umar apa yang kamu pikirkan dan memang benar ternyata Utsman bin Affan memikirkan sesuatu qala radhiyallahu anhu ardhah kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr lihat Kata Uthman, aku sedang memikirkan bagaimana selamat di akhirat. Itu kebiasaan tiga manusia terbaik sepeninggal para nabi dan para rasul. Seperti yang saya ucapkan. Manusia-manusia terbaik adalah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majmuhin. Tiga orang manusia terbaik senantiasa berfikir itu. Kata Uthman bin Affan, "Kuntu ufakiru fi najati hadal amr." Aku sedang berfikir. Bahkan subhanallah, kalau kita kembali ke bahasa Arab, kuntu itu fi'il madin naqis. Kata kerja lampau yang kurang dari kana. Apabila para ulama mengatakan kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari menunjukkan tikrar wal kasrah. Aku sering berpikir, sering berpikir bagaimana bisa selamat di akhirat. Maka haitsu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sa'altu an najati hadzal amr. Yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau bagaimana bisa selamat di akhirat. Subhanallah. Ini kebiasaan orang-orang mulia. Ini yang saya sebutkan tadi. Gaya hidup mereka senantiasa seperti ini. Maka kalau ada kesempitan dunia Pak, coba, coba. Ya, nggak usah pergi ke psikiater Nggak usah pergi ke macam-macam ahli jiwa, nggak usah. Ingat akhirat, ingat mati. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Niscaya akan lapang, menerima apa yang Allah takdirkan, puas dengan apa yang Allah berikan, tidak mudah banyak mengeluh karena ada sebagian orang kalau kita duduk di sampingnya, bahkan mungkin mungkin itu kita. Kita sering duduk di samping orang. Pertama kali duduk yang kita lakukan adalah mengeluh Aduh. Aduh. Aduh dan aduh. Aduh istri sakit. Aduh. Eh, anak-anak belum beli baju sekolah. Aduh kontrakan belum bayar. Aduh. Dan saya sendiri aduh ingin nikah lagi. Ini orang gak tahu diri nih. Ya, ini para ikhwah sering sekali aduh dan aduh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Qala Abu Bakar Siddiq, laqad sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah memikirkan lebih dahulu dibandingkan Utsman radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, aku sudah bertanya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, فقام إليه عثمان وقال بأبي أنت وأمي أنت أحق بذلك فما أذابك Lalu Umar, uh, Utsman bin Affan langsung bersegera menghampiri Utsman, menghampiri Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, demi bapakku dan anak, demi ibuku dan bapakku, sebagai jaminannya, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ayo apa kalau bahasa kita? Apa? Cepat jawab. Apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Qala li Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah." Barang siapa yang menerima dariku sebuah ucapan yang aku sodorkan kepada pamanku Lalu pamanku menolaknya. Maka dia menerimanya. Kalimat tersebut adalah keselamatan baginya. Pertanyaannya, ketika paman Nabi, siapa paman Nabi namanya? Abu Talib. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha Allah wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ucapannya. Sebuah ucapan yang apabila engkau mengucapkannya, aku akan perjuangkan nasibmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menerima dari ucapan yang aku sodorkan kepada Rasul kepada pamanku, tetapi dia menolaknya dan dia menerimanya, maka baginya keselamatan. Ini kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua, Bagaimana kebiasaan para sahabat Nabi? Lihat surat Maryam ayat 70 sampai 71. Allah Subhanahu wa 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Berjalan di atas sirat yang terbentang di atas neraka. Itu sudah ketetapan Rob kalian dengan ketetapan yang nyata. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya bertekuk lutut. Ayat ini memberikan kata Abdullah bin Abbas menunjukkan bahwasanya semua dari kita pasti wa in minkum in itu kalimat syartiyah huruf syarat artinya tidak ada dan di antara kalian semua dari kalian dan syarat apabila menun apabila diletakkan pada penafian menunjukkan kepada keumuman semua dari kalian wahai manusia tidak terkecuali akan mendatangi neraka dan itu pasti. Yang belum pastinya apa? Ayat setelahnya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tidak semua diselamatkan, orang-orang yang bertakwa. Ini yang menjadikan para sahabat sering memikirkan ayat ini. Sering mereka menangis dengan ayat ini. Lihat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu mungkin e, tertawa dengan apa yang saya sebutkan bahwasanya para sahabat sering mengingat akhirat bagaimana bisa selamat setelah mati masuk surga jauh dari neraka bahkan sampai ketika bermesraan dengan istrinya saya sebutkan tadi betul iya. bahkan sampai bermesraan dengan istrinya lagi suap-suapan lagi tidur di pangkuan itu orang lagi bermesraan dan saya pesan kepada para suami yang hatinya keras-keras ya tidur di pangkuan istri. Itu sunnah Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuan istrinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya haid tidur di pangkuan istrinya. Itu kebiasaan untuk menghangatkan rasa cinta di antara suami dan istri. Ustaz, saya sudah tua, ubanan, umur 50-an, di mana? Geli deh kayaknya. Enggak ada ya, subhanallah. Lihat Rasul umurnya berapa? 60, 63. Semakin tua semakin romantis. Saya pesani kepada kakek-kakek saya yang hadir di sini. Coba kek, malam ini panggil nenek tuh sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Itu sudah kelepek yakin. Itu empat panggilan saya kepada istri saya. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh, makan semua. Puas dia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan sekarang. Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah. Ketika tidur di pangkuan istrinya, lagi bermesraan dengan istrinya. Beliau kemudian menangis. Saya bacakan riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anna Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu kana fi baiti wa inda zawjihi. Suatu ketika beliau di rumahnya bersama istrinya. Fabakat. Faqala laha fabakat. Faqala laha ma yubkik. Istrinya kemudian menangis istrinya menangis. Lalu Abdullah bin Rawah yang tidur di pangkuannya melihat, wahai istriku, mayuki, apa yang menyebabkan kau menangis? Sang istri jawabannya lebih luar biasa lagi. Dan di sini nanti menyimpang tentang dari akhirat menyimpang tentang kekeluargaan. roai itu kata bakaita bakaita fabakaitu. Kata sang istri, aku melihat engkau suamiku menangis, maka aku menangis. Nggak perlu nanya, Enggak perlu nanya, eh suami kenapa nangis? Enggak. Melihat suaminya sedih, maka dia ikut sedih. Begitulah cara, salah satu cara agar harmonis berkeluarga. Tenggang rasa. Kalau suami pulang dari kantor sore-sore muka masam, tidak nyaman dipandang, cemberut, ya, jangan cengengesan. Mas, mas, kemarin mas janji mau ke mall. Iya. itu tempeleng sama suaminya. Ya, harus tenggang rasa. Begitu juga sang istri. Ketika istrinya dia suami pulang, istrinya sedang uh, eh, tidur tiduran, ogah-ogahan, maka sang suami jangan langsung marah. Tetapi tanya, tenggang rasa antara suami istri. Lihat bagaimana istri Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu Ra'aituka bakait bakaitu. Aku melihat engkau wahai suamiku menangis, maka aku pun ikut menangis. Maka apa penyebab Abdullah bin Rawahah menangis? Fasa'alathu man alladhi abka? Maka istrinya bertanya, apa yang menyebabkan ia menangis? Kata Abdullah bin Rawah, lihat kebiasaan para sahabat. Sedang bermesraan dengan istrinya Zakartu Tu, azza wa jal. Aku mengingat firman, mengingat firman Allah dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka dan itu sudah ketetapan dari Allah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di dalamnya. Kata Abdullah bin Roh, "Fala adri a'anju minha amla." Lihat, subhanallah. Aku tidak tahu wahai istriku, aku bisa selamat atau tidak. Aku pasti mendatangi neraka, tapi selamat belum pasti. Ini kebiasaan para sahabat. Mengingat akhirat. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, cerita yang ketiga. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Beliau di hadapan kuburan menangis. Kemudian para sahabatnya bertanya, "Ya Utsman, tudzakkiruna bil jannati wan nar, fala tabki wa tabki min hadza?" Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, enggak nangis. Tapi kau nangis ketika melihat kuburan. Ya, Pak. Lihat, ketika menang, kenapa menangis ketika menang kuburan? Bukankah yang kita bicarakan akhirat, Ustaz? Nanti ada hubungannya kuburan dengan akhirat. Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan tempat singgah pertama kali akhirat. Di sini kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu ketika kita sudah tadi membicarakan pertanyaan pertama, kenapa membicarakan akhirat? Sudah kita jawab tadi. Ya. Kajian dari pertama sampai detik ini tadi cuma jawaban pertama dan itu sepertiga dari mukaddimah kajian kita. Pertanyaan kedua, apa itu? Apa itu akhirat? berdasarkan sabda Rasulullah dari Utsman bin Affan tadi al-qabru awwalu manazil akhirah kuburan adalah tempat singgah pertama akhirat maka akhirnya kita mengetahui bahwasanya kiamat akhirat hari akhir yang dimaksud bukan hanya ketika dajjal datang Ya'juj Ma'juj datang, matahari terbit dari barat, bukan. Sering orang berpikiran seperti itu. Sering sekali. Ah masih lama kiamat. Matahari aja masih dari timur. Masih lama kiamat, Dajjal belum datang. Masih lama kiamat, Ya'juj Ma'juj belum datang dan ingat Pak, Ya'juj Ma'juj itu bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu orang suatu kaum yang besar dan kuat datang ke sebuah laut, lautnya diminum kering. Itu gimana coba? Itu Yajuj Majuj. Wah, mereka mengatakan, "Oh, mak, belum ada apa namanya? Uh, langit masih terang, belum ada kabut. Oh, masih lama kiamat." Enggak. Akhirat kapan? Lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Pernah seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala, mata taqumus sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat dibangkitkan? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunaiha. Beliau diam sebentar. ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد shanu'ah artinya beliau beliau beliau diam diam sebentar lalu beliau melihat pemuda yang paling muda dari orang-orang yang bertanya kepada beliau pemuda ini berasal dari az kabilah azdiyah shanu'ah faqala in umira hadha lam yudrikhu al-haram hatta taqum as-sa'ah kalau pemuda ini diberikan umur, kemudian dia mati, maka dibangkitkan hari kiamat. Belum jelas Ustaz hadisnya. Kita ingin perjelas lagi. Saya ulangi. Kata Rasul SAW, jika orang pemuda ini diberikan umur, kemudian dia mati, maka dibangkitkan hari kiamatnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih jelas lagi kapan kiamat? Kapan akhirat dimulai? Lihat perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah." Sering kalian kan bercerita, "Oh, kiamat kapan ya? Kiamat." Sampai hari ini sering bercerita, kiamat sekian, kiamat sekian. Bahkan ada yang meramal tentang kiamat. Bahkan ada filmnya tentang kiamat. Itu karena manusia sering membicarakan tentang kiamat. Tetapi kapan sebenarnya kiamat? Kapan sebenarnya akhirat seseorang? Al-Mughirah bin Syubah mengatakan, "Innama qiyamatul mar'i mautuhu." Sesungguhnya akhirat seseorang, kiamat seseorang kapan dia mati. Makanya para ulama mengatakan di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu akhiratnya. Jadi Pak, kita membicarakan sekarang bukan perkara yang jauh. Tetapi membicarakan perkara yang mungkin dekat. Mungkin setahun lagi bagi kita, mungkin sebulan, mungkin sehari, mungkin semenit, mungkin sedetik. Mampukah Allah mewafatkan kita seluruhnya sekarang? Mulai saat kita wafat, mulai saat itu mati eh, kiamat kita. Mulai saat itu akhirat kita. Maka Pak, kita ini sebenarnya harus hati-hati Hati-hati berjalan, Ya, jangan sampai berjalan ke tempat maksiat. Jangan-jangan itu adalah tanda Allah ingin mewafatkan orang tersebut dalam keadaan husuul khatimah, mati di tempat maksiat. Lihat hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza arada qabda ruha aru abdin bi ardin ja'ala lahu fiha haja. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seseorang di sebuah tempat, maka Allah akan menjadikan bagi orang tersebut punya keperluan di tempat itu. Baik kalau seandainya yang dituju adalah Masjid Agung Darussalam untuk nuntut ilmu, mati di dalamnya. Kalau seandainya dia mati di tempat maksiat, hati-hati. Lihat perkataan indah dari Imam Nusaymin rahimahullah, seorang ulama abad ke-15 Hijriah. Ini beliau mengatakan, "Fakir ayyuhal insan." Berfikirlah wahai manusia innaka tajidu nafsaka ala khatar. Sesungguhnya kamu dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa bahaya? karena al-mauta laysa lana ajalun ma'lum. Kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju ilaih. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Kenapa? Di luar rumah mati. Qad yajlisul insan ala kursiyin at-tabi wa la yaqumu min Kadang seseorang duduk di kursi kantornya dan dia tidak bangun lagi dari kursi kantornya. Kenapa? Mati. Qad yanamul insan ala firasyih fayuhmalu min firasyi ila sariri ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya Lalu dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya. Kenapa? Mati. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok hari. Seseorang tidak mengetahui di mana dia akan mati besok. Hati-hati, Pak. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan ya sel pasti selamat di akhirat jangan sampai pikiran kita akhirat hanya ketika sudah hari kiamat adanya dajjal bumi diganti dengan bumi yang lain eh, eh apa langit dilipat-lipat oleh Allah dengan tangan kanan bukan Kiamat kita mulai saat kita mati. Mulai saat itu kita hanya bisa menyesal. Mulai saat itu kita hanya bisa menjawab pertanyaan. Tidak ada amal sedikit pun. Innal kata Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah SAW alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Innal yauma amal wala hisab." Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab wagadan hisabun wala ama. Besok hari tapan kita sudah mati, sudah dibangkitkan kiamat kita, akhirat kita, maka tidak ada beramal yang ada hanya hisab. Tidak bisa membaca Al-Quran walau satu huruf pun. Tidak bisa sholat walau satu sujud pun. Tidak bisa doa walau satu tenadah tangan pun. Tidak ada. Hati-hati. Maka ketika kita membahas pertanyaan kedua, apa itu akhirat? Akhirat adalah kapan seseorang mati dan mati kita tidak tahu kapan datangnya. Ada perkataan menarik Pak dari perkataan Syekh eh, Abdul Razak bin Abdul Muhsin al -Abbad. Beliau mengisahkan tentang kematian. Beliau mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang mati datang. Kematian datang di sebuah rumah dia melewati orang yang paling sakit keras di rumah itu. Dia lewati. Dia lewati orang yang paling tua di rumah itu. Rentak, paling umurnya paling tua. Dia lewati. Ternyata dia hampiri orang yang paling muda, paling sehat. Dan dia mati saat itu. Saya masih ingat cerita Ustadz saya, Ustadz Abdullah Zain Ta'ala. Sering beliau bercerita masalah ini. Seorang dokter mengatakan kepada pasiennya, besok kita operasi. Ternyata sebelum besok dokternya duluan mati sebelum pasiennya. Hati-hati. Dan kalau sudah berbicara mati kita ingat akhirat. Karena tadi kita sudah meyakini apa itu akhirat. Man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu akhiratnya, mulai saat itu kiamatnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak tahu kenapa sebagian kita mungkin atau sebagian orang karena ada sebagian eh, jamaah mengatakan Ustaz jangan kita kita deh kalau antum bersalah jangan jawab eh, jangan sebut kita kita deh sebagian orang kenapa kecanduan maksiat kenapa kecanduan maksiat jawabannya adalah karena di dunia tidak ada permintaan atau tanggung jawaban anda mau sholat, tidak sholat, nggak ada yang negur. Allah tidak akan menurunkan azab Anda. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala menyiksa Anda di dunia. Tidak ada permintaan pertanggungjawaban bagi Anda di dunia oleh Allah, nggak ada. Mau sholat. Ini yang membuat orang akhirnya kecanduan maksiat. Ini yang membuat orang akhirnya kecanduan maksiat. Pasti disuruh tanya jawab. Belum selesai pembukaannya. Para yang yang dirahmati oleh Allah, sholat. Coba Beda dengan ketika misalkan seorang pegawai terlambat kerja, dia akan ditanya oleh kepala kantornya, kenapa terlambat? Besok kalau terlambat saya keluarkan SP1. Besok lagi kalau terlambat keluar SP2. Besok lagi out. Takut dia ada mawas diri. Beda dengan maksiat. Ketika orang tidak sholat, ketika orang tidak baca Quran, ketika orang tidak berdoa, ketika orang tidak puasa, nggak ada yang Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Ini yang membuat manusia kecanduan maksiat. Ketika orang berzina, nggak ada permintaan pertanggungjawaban dari Allah sekarang di dunia nggak ada. Berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh tidak ada. Ini yang membuat seseorang akhirnya senantiasa kecanduan maksiat karena tidak ada pertanyaan di dunia. Yang ada pertanyaan kapan? Ketika akhirat sudah mulai. Kapan ketika akhirat sudah mulai? Ketika seseorang ma mati. Ingat tuh baik-baik, tanamkan. Kiamat bukan nunggu dajjal. Kiamat kapan kita mati? Mulai saat itu kiamatnya. Mulai saat itu akhiratnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan semua ini mukaddimah saya. Pertanyaan yang ketiga yaitu kenapa membicarakan pasti selamat di akhirat? Kalau pertanyaan ke- pertama kan kenapa membicarakan akhirat? Yang kedua, apa makna akhirat? Yang ketiga, kenapa membicarakan pasti selamat di akhirat? Seakan-akan di akhirat itu sulit, banyak rintangan, seakan-akan di akhirat itu tidak mudah. Maka kenapa disebut pasti selamat di akhirat? Harus selamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi. A'anju minha amla. Aku kuntu ufakiru fi najati hadal amr. Aku selantiasa berpikir bagaimana bisa selamat di akhirat setelah mati. Abdullah bin Rawah juga mengatakan seperti itu. La adri anju hamla. Aku tidak tahu bisa selamat. Timbul pertanyaan, kenapa ada apa di akhirat? Kok berbicara tentang selamat? Ketahui baik-baik. Akhirat tidak mudah. Penuh dengan kesulitan. Dimulai kapan? Dimulai kiamatnya. Kapan dimulai kiamat tadi? Ketika mati. Mulai saat itu sulit dimulai dicabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, kemudian dinaikkan ke atas langit. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Kemudian di alam barzah. Kemudian di hari kebangkitan. Kemudian setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu mendapatkan hisab. Kemudian buku catatan, timbangan, Kemudian setelah itu telaga, kemudian setelah itu jalan di atas sirat, kemudian setelah itu surga atau neraka. Semua itu rentetan-rentetan tidak mudah dan saya akan sebutkan semuanya. Dan satu cuma kunci selamat. Makanya saya beri tema pasti selamat di akhirat. Semua rentetan-rentetan itu tidak mudah. Mari kita lihat sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sulitnya hari kiamat? Dimulai dari pencabutan. Ya, dimulai dari pencabutan nyawa. Pas sakaratul maut. Nih, yang belum pernah berpikir tentang mati, yang di otaknya cuma ada dunia, uang, harta, rumah, mega, mobil mewah, Perhatikan ini. Ini yang akan kita hadapi. Bagaimana kita bisa selamat tatkala ini, tatkala sakaratul maut. Begitulah cara berpikir hidup seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya, menyimpang darinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lihat Sayyidul Khalq Pemimpin manusia Khalilullah Kekasih terdekatnya Allah kalimullah, manusia yang langsung dibicarai oleh Allah. Semua gelar-gelar nabi ada pada orang ini. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, sedikit menyimpang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan penyimpangan kita ini kembali melapangkan hati kita yang punya banyak masalah di dunia, yang punya banyak ujian cobaan di dunia, perhatikan cerita ini. Saya punya cerita seorang punya anak perempuan empat, lihat tangan saya, anak perempuan empat, punya anak laki-laki tiga. Orang ini ketika punya anak perempuan yang empat, yang pertama anak perempuannya Ketika anak perempuan ini menikah umur 20-an anak perempuannya meninggal. Satu. Kemudian lahirlah anak laki-laki. Anak laki-laki ini tatkala umur belum sampai setahun meninggal. Dua. Satu perempuan, satu laki-laki. Anak perempuan yang kedua menikah. Setelah menikah umur 27 tahun, anak perempuan yang kedua ini meninggal. Tiga, anaknya meninggal. Anak perempuan yang ketiga menikah. Ketika menikah anak perempuan yang ketiga mendapatkan cucu laki-laki. Ternyata cucu laki-lakinya meninggal. Dan anak perempuan yang ketiga ini meninggal juga dalam umur 20-an. Tiga anak perempuan orang ini meninggal dalam umur 20-an. Cucunya meninggal. Dia punya anak laki-laki satu, belum sampai setahun meninggal. Anak laki-laki yang kedua lahir lagi, belum sampai setahun juga meninggal. Anak laki-laki yang ketiga yang harapan dia belum sampai satu setengah tahun meninggal. Tahu Anda siapa beliau? Siapa beliau? Nabi Yuna, Sayyiduna, Habibuna, Qudwatuna, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, sebesar apa ujian Anda dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak pantas Anda mengeluh di hadapan musibah yang lebih besar dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ujian Anda tidak lebih kecil dibandingkan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belipur lara, Pak. Ternyata ada orang yang lebih berat ujiannya dibandingkan saya. Lalu kenapa saya harus mengeluh? Dan saya berpesan demi Allah, demi Allah dan demi Allah, tidak ada kunci untuk menghadapi ujian, cobaan, musibah dari Allah kecuali sabar. Tidak usah banyak taktik, sabar Sabar lisan, menahan lisan untuk mengeluh, menahan hati untuk menggerutu, menahan anggota tubuh untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Tidak ada uji, tidak ada solusi lain kecuali sabar. Itu berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin." Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dengan kekurangan harta, diwafatkan orang-orang yang dicintai, kekurangan makanan, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tidak ada lain. Demi Allah, tidak ada lain. Solusi dari ujian musibah sabar, kecuali sabar. Sedikit, itu menyimpang. Sedikit, eh, kemudian kita kembali ke tema kita. Lihat sakaratul maut. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia. Bagaimana tatkala sakaratul maut? Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, Anna Aisyah kanat taqul. Aisyah radhiyallahu anha sering bercerita, "Inna min ni'amillahi alayya," termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Eh, subhanallah. Ini istri yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahku saat menggilirku di antara leher leherku dengan pangkuanku. Nabi kita uh, Aisyah radhiyallahu anha. Seperti ini ada sebagian orang yang mencela Aisyah. Ada sebagian orang yang menghina Aisyah radhiyallahu anha warwa. Wallahi terlaknat orang tersebut. Kemudian Aisyah bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdurrahman bin Auf membawa siwak. Rasulullah SAW lagi sakit keras di pangkuan Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menoleh menunjukkan bahwasanya beliau ingin siwak itu. Lalu aku ambil siwak dari Abdurrahman bin uh, Abu Bakar, kemudian aku bersihkan, aku berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Wabayna yadayhi rikwat rakwatun أو ulbatun يشك Umar fiha ma. di hadapan beliau ada semacam bejana di dalamnya air Faja'ala yudkhilu yadaihi fil ma' fayamsahu bihima wajh. Beliau meletakkan kedua tangan beliau, memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air tersebut. Kemudian beliau usap wajah beliau yang mulia. Ini tatkala sakaratul maut. Beliau masukkan tangan beliau, beliau usapkan ke wajah. Masukkan itu menunjukkan berat sampai beliau mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ucapan kalimat tauhid ini untuk biar agar rasa sakaratul maut itu lebih ringan beliau dapat. Makanya beliau bertauhid, la ilaha illallah Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekaratnya. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil ala. Kemudian beliau menunjukkan jari telunjuknya, beliau mengatakan fir rafiqil ala di tempat yang paling tinggi ya Allah. Itu tatkala Rasulullah sakaratul maut. Begitu rasanya. Manusia yang paling mulia Lalu makanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan, aghbitu ahadan bihauni maut ba'da alladhi ra'aitu min shiddati maut Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang setelah aku melihat bagaimana sulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Lihat sekarang cerita dari sahabat Rasulullah bagaimana keadaan sakaratul maut disebutkan dalam kitab Fathul Bari Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab al-Ahbar ulamanya Islam ulamanya para sahabat Umar berkata akhbirni anil maut wahai Ka'ab kamu kan ulama beritahukan kepadaku tentang kematian qala ya amirul mu'minin kata Ka'ab ibn Ahbar perhatikan yang belum pernah me mengerti bagaimana sakaratul maut yang semua dari kita akan merasakannya. Dan ini sulit di akhirat. Makanya kita membicarakan pasti selamat di akhirat. Karena akhirat sulit, kiamat sulit dimulai tatkala seorang dicabut nyawanya oleh Allah. Wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu syajaratin katsiratis syauq. Kematian itu seperti sebuah tangkai pohon yang berduri dan sangat banyak durinya. Fi jaufi ibni Adam di dalam tenggorokan anak Adam. Tangkai berdaun, tangkai, eh, tangkai pohon yang banyak durinya di dalam tenggorokan anak Adam falaisa minhu irqun wala mafsilin illa warajlu warijlu syad war, warajala syadidud dhira'ain artinya maka tidak ada urat kemudian otot kecuali akan terpecah-pecah fahuwa yu'alijuha yanzi'uha dia me, me, berusaha mengeluarkannya, berusaha melepasnya. Mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itulah sakaratul maut. Itu kematian. Lihat yang lebih ngeri lagi. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah berkata dalam keadaan sakaratul maut. Jadi Amr bin As ini pernah mengatakan ya laitani alqa aqilan akhbirni an akhbarani an sakaratil maut. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan seorang yang berakal dan memberitahukan kepadaku tentang bagaimana sakaratul maut. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, ternyata hal itu dilakukan oleh anaknya kepada bapaknya. Anaknya bernama Abdullah, bapaknya Amr ibn As. Amr ibn As ini yang tadi mengatakan, alang indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas menceritakan bagaimana rasanya mati. Ternyata anaknya yang bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau pernah bertanya seperti itu, dan engkau orang yang cerdas. Maka ceritakan bagaimana apa yang engkau rasakan sekarang, sakaratul mau. Beliau mengatakan, perhatikan, Amr ibn As bercerita, "Wallahi laka'anna jambi fi taht." Seakan-akan ini ya samping badanku ini disempitkan sesempit-sempitnya di dalam sebuah tempat yang sangat sempit. Perhatikan, walakaanni atanafasu min sammi idrah. Seakan-akan sebelum saya terjemahkan, silahkan hirup udara dengan hidung Anda dalam-dalam sebelum ini terjadi pada Anda. Seakan-akan saya bernafas dari lubang jarum. Ini bahasa karatul maut. Bernafas dari lubang jarum. Wa ka'anna belum selesai. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarrum bihi min qadam ila hamati. Seakan-akan ranting-ranting yang penuh dengan duri dipukulkan dari kedua telapakku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang akan kita hadapi. Berat. Makanya kita harus menjalankan bagaimana bisa selamat di akhirat yang dimulai dengan kematian. Waktu sempit. Saya ingin menyebutkan lagi terakhir. Ya, Bagaimana bisa selamat di akhirat? Kok bisa kita mempunyai pertanyaan? Kenapa harus mem, bertanya? Pasti selamat di akhirat. Apa yang ada di akhirat? Perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya wah, e, pembicaraan panjang. Dari mulai yang saya sebutkan tadi. Dari mulai dicabutkan nyawa, diangkat ke langit, dikembalikan ke alam barzah, dibangkitkan, kemudian di alam di padang mahsyar itu semuanya pembicaraan-pembicaraan yang menakutkan. Makanya saya sering tadi mengatakan, sering saya mengatakan tadi, obat untuk rasa gelisah tentang permasalahan dunia ingat akhirat. Bisa selamat nggak nanti setelah mati? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Sulitnya akhirat. Makanya kita mengangkat sebuah pertanyaan pasti selamat di akhirat. Kenapa harus selamat? Seakan-akan ujiannya berat di akhirat. Iya berat. Lihat tentang jalan di atas surat yang kita sebutkan dari surat Maryam ayat 71 sampai 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Maksudnya mendatangi neraka. Itu sudah ketetapan dari Allah. Sekarang berjalan di atas sirat. Sifat sirat bagaimana? Minimal ada enam sifat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al jisru dhahdun mazillah. Sirat adalah jalan yang penuh dengan kebecekan. Becek. Mazillah menggelincirkan. Satu, dua becek menggelincirkan. Yang ketiga, wafihi khotatib wa Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi man umirabih Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Maka di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Famakdushun mursal wa maqdusun fi nari jahannam. Dalam riwayat yang lain, fa maqdusun nadi wa maqdusun nar. Ada yang selamat tapi sudah tercabik-cabik. Ada yang tidak selamat dikait kemudian dilempar ke dalam api neraka. Tiga sifat dari sirat becek, menggelincirkan, licin, menggelincirkan, kemudian di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Yang keempat, apa itu? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Adaqqu minas mina saif adaqqu minas sya'r ahaddu minas saif." Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Lima dan enam. Yang ketujuh, gelap gulita. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Ahmad, أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات Wahai Rasulullah, di mana manusia? Tatkala bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit. Artinya, apa nasib mereka setelah itu? Kata Rasul SAW, Hum fi dhulmati dunal jism. Mereka di dalam sebuah tempat yang gelap sebelum naik ke atas sirah yang hanya yang hanya bisa menyelamatkan cahaya cahaya bukan dengan nasab, bukan dengan bagus rupa, bukan dengan kekayaan, cahaya dengan amal saleh. Ini kenapa kita membicarakan pasti selamat di akhir. Sekarang kita ingin tahu kuncinya. Ustaz, sudahlah, cukup sudah. Sadar kita Sadar, oh ternyata cara berpikir seorang muslim begitu ternyata. Sadar, sudah tahu saya. Kuncinya sekarang apa Ustaz? Ini inti kajian antum, kuncinya apa? Biar selamat di akhirat. Maka jawabannya cuma satu. Jawabannya tadi yang kita baca riwayat Imam Ahmad. Man qabila minnil kalimah allati aradtuha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima ucapan yang aku sodorkan kepada pamanku, lalu dia menolaknya, dan dia menerimanya, artinya pamanku menolaknya, dan orang ini menerimanya, maka itulah keselamatan. Yaitu ucapan La ilaha illallah, bertauhid satu-satunya jalan selamat di akhirat dengan segala macam kesulitan yang kita akan hadapi di akhirat. Tidak ada jalan selamat kecuali tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan semata-mata, dengan dengan apapun. Dan para ulama menjelaskan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan seseorang dengan tauhid dari dua sisi. Yang pertama yaitu keselamatan dia dari tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan saya berpesan sedikit menyimpang tentang tentang tema kita. Termasuk gaya hidup para sahabat yang saya ceritakan tadi. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah, para salafus saleh, orang-orang yang e, sebaik-baik manusia, orang-orang yang dijamin seluruhnya surga. Gaya hidup salah satu mereka, salah satu gaya hidup mereka adalah untuk urusan akhirat senantiasa yang paling tinggi. Jangan mau yang rendah Makanya sering mereka kalau bertanya kepada Rasulullah pertanyaan yang bukan seperti pertanyaan sebagian orang di zaman sekarang. Lihat sebagian orang di zaman sekarang bertanya, "Tak, tolong dong amalannya apa? Biar cepat dapat jodoh, biar lancar rezeki, biar cepat bayar hutang." Tiga pertanyaan default. Tiga pertanyaan baku dari seorang murid kepada ustadznya. Para sahabat enggak, pertanyaan baku mereka, baik ketika mukim di Madinah, safar ketika bersama Rasulullah, baik dari orang yang tinggal di Madinah atau orang Arabi, orang kampung Arab yang datang ke ke Madinah bertemu Rasulullah, pertanyaan yang sering-sering ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni jannah wa yubaidni Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang masukkan ke dalam surga menjauhkan dari api neraka. Itu pertanyaan. Kenapa itu menunjukkan himmah, kemauan tekad yang tinggi untuk urusan akhirat harus yang paling sempurna masuk surga bukan hanya sekedar surga surga Firdaus bukan hanya sekedar masuk surga Firdaus tanpa hisap tanpa adab maka saya tantang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pernah kita berdoa ya Allah masukkan saya ke dalam surga Firdaus tanpa hisap tanpa adab dan itu sunnah Rasul Ukasha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ij'alni minhum. untuk Allah ayyan yaj'al minhum." Wahai Rasulullah, jadikan aku termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kalau urusan akhirat harus yang paling perfect. Begitulah para sahabat. Makanya kembali kita ke permasalahan tadi. Tidak ada jalan keselamatan di akhirat kecuali satu, tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Semata tiada sekutu baginya, menjauhkan seluruh perbuatan kesyirikan. Dan tauhid menyelamatkan orang dari dua sisi. Yang pertama, dia tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka sama sekali. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sisi yang kedua, tauhid menyelamatkan seseorang di akhirat. Dia mungkin masuk surga, masuk neraka, tetapi tidak akan pernah kekal abadi di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni orang yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah berfirman, kalau tidak salah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah berfirman, ibnu Adam, lihat rasakan itu pak, rasakan itu. Setelah rasakan ini, maka punya tekad setelah keluar dari Mesir ini, apapun yang masalah yang saya hadapi, saya tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangiku di hari kiamat dengan sejagat raya kesalahan, tadi Kemudian engkau minta ampun kepadaku. ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Ini indahnya istighfar. Belum selesai Ibnu Adam. Lau balagat dhunubuka anana sama Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai mencapai ubun-ubun langit, Thumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meninggalkan segala macam kesyirikan. Maka ghafartu wala ubali, aku akan pasti mengampunimu. Aku tidak peduli dosamu apa. Kuncinya apa, Pak? tauhid. Dan ini akidah, pantang putus selama hayat masih dikandung badan. Taruhannya walau nyawa, saya tidak akan pernah mencirikan Allah Subhanahu wa taala. Walau nyawa. Mudah-mudahan ini bermanfaat tepat jam 8.28 menit malam ini tidak ada pertanyaan. Kalau ingin bertanya kepada ustaz saya, Al Ustaz Al fadhil akhi fillah Abi Abdurrahman Abdullah Zain hafizahullah taala. Dan sekali lagi semoga kita bisa selamat di akhirat. Dan saya ucapkan semoga kita bisa berkumpul lagi di dalam majlis-majlis ilmu di dunia.